السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد <clears throat> Bapak-bapak, ibu-ibu, serta jamaah sekalian, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita senantiasa dimudahkan berbagai macam kebaikan-kebaikan dalam agama kita. Dimudahkan untuk mendapatkan petunjuk mengenal agamanya yang mulia, Islam. Dimudahkan untuk merasakan indahnya iman. Dimudahkan untuk merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sungguh merupakan sebab utama yang menjadikan ketenangan hati bagi manusia. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh. Baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Dalam keadaan dia beriman. Maka sungguh kami akan berikan untuknya. Anugerahkan kepadanya. Hayatan toyibah. Kehidupan yang indah. Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun dan kami akan berikan balasan yang lebih sempurna bagi mereka di akhirat nanti dengan yang dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar bagi manusia. Makanya ketika di malam hari ini kita mengadakan majelis ilmu, untuk merasakan nikmatnya Raudhatun min riyadil jannah. Taman-taman sorga. Apalagi tema yang akan kita kaji sesuai dengan pilihan dari panitia adalah tema tentang kiat-kiat meningkatkan iman. Maka sungguh ini merupakan tema yang sangat bahkan paling dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman yang menginginkan kebaikan dan keselamatan hidupnya di dunia dan di akhirat nanti. Betapa tidak? Iman adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang hamba dalam hidupnya. Wallahi lebih berharga dari apapun yang kita miliki. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus dari sebab-sebab yang merusak iman atau musibah yang menimpa agama untuk menunjukkan pentingnya hal ini untuk dijaga. Dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunia dunya akbar hammina wala mablagha ilmina Ya Allah jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama, urusan iman. Kalau musibah dalam urusan dunia menimpa kita, paling-paling yang paling parah akan membinasakan, menghilangkan nyawa. Tapi kalau punya kita punya iman, insya Allah kita akan selamat di akhirat nanti dalam kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Toh yang namanya kematian mesti akan menimpa kita juga pada akhirnya. Rasulullah SAW berlindung, jangan jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama, dalam urusan iman. Karena kalau musibah ini yang menimpa seseorang, imannya rusak, berarti dia binasa dunia dan akhirat celaka dunia dan akhirat. Nauzubillah Makanya salah seorang ulama ahlu sunnah dari kalangan tabi'in Al Imam Al Hasan Al Basri Al Hasan ibnu Abil Hasan Al Basri dari penduduk Basra beliau pernah mengatakan Raksu malil mu'min dinuhu haitsu ma zala zala ma'ahu harta utama seorang mukmin. Harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang mukmin adalah agamanya, adalah imannya. Kemanapun dia pergi, yang dibawa, yang dijaga, yang dipertimbangkan kebaikannya adalah agamanya. Inilah prinsip seorang mukmin dan dengan cara ini Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kebaikan pada diri seorang hambanya. Yaitu sesuai dengan bagaimana hamba itu mengusahakan atau bersungguh-sungguh mengusahakan penjagaan terhadap agamanya. Jadi kenapa kita perlu mempelajari sebab-sebab yang menjadi terjaganya agama kita atau meningkatnya iman kita? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki satu kaidah yang diberlakukan kepada semua makhluknya. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Maksudnya, orang yang bersungguh-sungguh menjaga, maka Allah akan menjaganya. Adapun orang yang tidak peduli, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan sesuai dengan ketidakperduliannya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, mungkin kita pernah dengar hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya, Jaga batasan-batasan syariatnya. Jaga sebab-sebab untuk kebaikan dirimu. Maka Allah berikan balasan yang sesuai. Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu. Memudahkan pertolongannya bagimu. Ini semakna dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yakni menjaga agamanya, mengusahakan sebab-sebab kebaikan dengan semangat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu dan akan meneguhkan keimananmu. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, Kiat yang paling pertama dan paling utama untuk menjaga kebaikan dalam diri kita adalah kemauan, keseriusan, kesungguhan kita dalam merasa mulia dengan Islam, merasa Islam ini adalah harta kita yang paling berharga, merasakan bahwa kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kebaikan ini karena cuma Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Barangkali tidak asing bagi kita makna firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha Al muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami, di jalan Allah. Lanahdiyannahum subulana. Sungguh-sungguh mereka inilah yang kami berikan hidayah untuk bisa menempuh jalan-jalan kami kata Allah. Ingat, hidayah dari Allah tergantung dari apa? Perjuangan dan kesungguhan manusia. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mereka inilah yang kami berikan hidayah untuk bisa menempuh jalan-jalan kami. Wa inna Allah lama al muksinin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan dalam hidupnya. Hidayah tergantung dari kesungguhan. Ketika mengomentari ayat ini, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid berkata, "Allaqa subhanahu al-hidayata bil jihadi faakmalun nasi hidayatan a'dhamuhum jihadan." Di dalam ayat ini Allah menggandengkan menjadikan terikat hidayah darinya dengan apa? Kesungguhan manusia. Perjuangan manusia. Maka fa'akmalun nasi hidayatan orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala Dialah yang paling besar kesungguhannya, yang paling mementingkan agamanya, yang paling merasa, yang paling bersungguh-sungguh untuk mencari sebab-sebab yang menjaga agamanya dan meningkatkan keimanannya. Inilah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah jamaah sekalian rahimakumullah sebab yang menjadikan kita merasa perlu bahkan wajib untuk mengetahui kiat-kiat atau sebab-sebab yang diterangkan dalam agama kita tentang cara untuk menjaga dan meningkatkan keimanan kita. Apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa fitnah di akhir zaman yang sangat berpeluang untuk merusak iman itu banyak. Ingat, semakin zaman itu satu zaman semakin jauh dari masa kenabian, kerusakan akan semakin besar. Kebenaran semakin sedikit yang mengamalkannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu mengamalkan dan merasa mulia dengan kebenaran sampai di akhir zaman, insya Allah. Semakin satu zaman jauh dari masa kenabian, keburukan akan semakin tersebar. Kebenaran akan semakin sedikit. Sehingga fitnah di akhir zaman itu bermacam-macam bentuknya. Kebanyakannya tidak jelas. Artinya seperti kita bisa melihat sesuatu yang sangat terang di siang hari. Digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fitnah yang bisa merusak iman di akhir zaman itu seperti bagian malam yang sangat gelap. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan, kaki ta'il lailil yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Badiru bil a'mal hendaknya kalian segera dalam melakukan amal-amal kebaikan sebelum didahului dengan munculnya fitnah-fitnah sebab yang merusak agama. Bagaimana bentuknya fitnah yang disebutkan dalam hadis ini? Kaqita'il lailil mudlimah seperti bagian atau potongan malam yang sangat gelap gulita. Sudah gelap malam lagi. Bagaimana orang akan bisa melihatnya? Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya ketika muncul fitnah yang gelap ini? Rasulullah SAW mengatakan, Yusbihur rojulu ada seseorang yang di pagi hari dia masih beriman. Sore harinya dia telah menjadi kafir. Lihat bagaimana cepatnya orang berubah. Dan bagaimana pentingnya menjaga iman dalam waktu yang sangat singkat pagi dan sore hari. Paginya masih beriman, sore hari dia telah menjadi kafir. Ketika muncul fitnah tersebut, si mu'minan. Ada lagi orang yang di sore harinya beriman, besok paginya dia telah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia karena dia menjual agamanya dengan salah satu dari perhiasan dunia. Na'udzubillahi min dalik. Ini semua menjadikan kita merasa khawatir terhadap agama kita. Ingat, manusia itu punya hati, tapi hati itu lemah. Hati yang merupakan tempat iman butuh untuk dijaga. Kenapa? Hati itu salah satu sifatnya sesuai dengan namanya dalam bahasa Arab, kolbun. Diambil dari kata-kata qalaba yaklibu. Yakni artinya yataqallabu bisur'ah. Mudah berbolak-balik. Gampang berubah. Dengar sesuatu terpengaruh. Hati yang langsung menyerapnya. Lihat sesuatu langsung diserap. Makanya syaitan ketika dia ingin merusak manusia ditampilkan semua bisikan-bisikan keburukan kepada hati. Melalui apa? Melalui tunggangan hawa nafsu manusia. Jadi semua kotoran penyakit hati bersumber dari hawa nafsu. Bersumber dari hawa nafsu. Ini seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Satu Lahfan. Syaitan mengetahui hati ini sumber kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hati, "Ida salahat salahal jasadu kullu, wa ida fasadat fasadal jasadu kullu." Kalau hati itu baik, semua anggota badan akan baik. Kalau buruk, semua anggota badan akan buruk. Hati yang menentukan segalanya. Makanya hati ini yang merupakan tempat iman perlu dijaga perlu dikuatkan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya. Di antara namanya yang maha indah adalah Al-Hafiz, yang maha menjaga. Menjaga kebaikan pada diri hamba-hambanya. Al-Fattah, yang maha membuka pintu-pintu kebaikan pada pada diri hambanya. Dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, orang-orang yang beriman selalu optimis. Ketika dia menyandarkan dirinya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuat dan maha perkasa. Iyansurkumullahu fala falaghalibalakum, wa iyahdulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menolongmu, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darimu, tidak peduli kepadamu, maka siapa yang bisa menolongmu selain Allah Subhanahu wa taala? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Oleh karena itu hendaknya orang-orang yang beriman berusaha untuk selalu bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan hati yang merupakan tempatnya keimanan. Berarti di sini jamaah sekalian rahimakumullah kalau telah kita ketahui beginilah gambaran iman, beginilah gambaran hati yang lemah kecuali tentu saja yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu belajar dari sumber yang terpercaya bagaimana cara untuk menjaga keimanan sekaligus meningkatkannya. Alhamdulillah, Al-Quran adalah petunjuk yang sempurna. Bukan cuma sempurna, dimudahkan asal kita mau belajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min fahal min Sungguh-sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Semua kebaikan ada dalam Al-Quran. Bahkan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pertanyaannya, fahal mim mudakir? Apakah ada orang yang mau belajar? Apakah orang ada orang yang mau mengambil petunjuk darinya? Ini kendalanya. Sumber kebaikan kita sangat dekat Masalahnya siapa yang mau mengambil kebaikan dari sumber tersebut? Siapa yang mau belajar Al-Quran dengan penafsiran yang benar? Ayat ini memberikan jaminan semua kebaikan dalam Islam itu dimudahkan. Syaratnya belajar. Baca petunjuk Allah. Renungkan isinya. Makanya sering kita dapatkan pertanyaan. Yang pertanyaan ini jawabannya bisa ya bisa tidak. Apakah menyempurnakan iman itu sulit? Apakah ikhlas dalam beragama itu sulit? Khusyuk dalam salat itu sulit? Mencintai Allah itu sulit? Ini jawabannya bisa dua. Bisa ya, bisa tidak. Kalau kita katakan ya, iya sulit. Karena buktinya banyak orang yang sulit untuk meraihnya. Banyak godaan-godaan syaitan. Hawa nafsu. Banyak tarikan-tarikan untuk cinta kepada dunia yang berlebihan Sulit dari sisi ini. Bisa kita katakan tidak sulit. Kenapa? Kebaikan dalam agama kalau dipersulit bagi orang-orang yang beriman terus dipermudah kepada siapa? Apa gunanya kita katakan Allah itu maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, maha sempurna kebaikannya. Kalau dalam urusan kebaikan dalam agama dipersulit bagi hamba-hambanya. Tidak sesuai kan? Apalagi ayat tadi jelas menunjukkan apa? Al-Quran itu petunjuknya dimudahkan bagi orang-orang yang beriman kalau mereka mau belajar. Apa petunjuk yang terbesar dalam Al-Quran? Jelas masalah keimanan. Menyempurnakan iman. Jelas merupakan masalah untuk menyempurnakan ikhlas. Menyempurnakan khusyuk dalam ibadah. Menyempurnakan kecintaan kepada Allah. Dan semua kebaikan-kebaikan dalam agama. Jadi inilah Kiat yang paling pertama untuk kita ingat mempelajari Al-Qur'an yang petunjuknya demikian dimudahkan. Yang petunjuknya demikian dimudahkan. Dan berdasarkan pengamatan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, saya akan berusaha meringkas pembahasannya karena waktu mengingat waktu berdasarkan pengamatan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, para ulama menyimpulkan beberapa kiat untuk menyempurnakan keimanan kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kiat-kiat tersebut diantaranya yang paling utama adalah yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ini ringan, mudah. Waktunya kita bisa lakukan kapanpun Meskipun tentu saja ada waktu-waktu yang di situ lebih diutamakan untuk kita berdoa padanya. Seperti antara azan dan iqamah. La yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Tidak akan tertolak doa di antara adzan dan iqamah. Berdoa waktu sujud dalam salat ini merupakan tempat dikabulkannya doa yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim, Akrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru du'a fihi sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud maka perbanyaklah doa padanya jadi waktu sujud adalah tempat dikabulkannya doa setelah kita membaca zikirnya sujud kita berdoa dengan doa apa saja kebaikan untuk dunia dan akhirat kita tentu seutama-utama doa adalah yang bersumber dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa dari Al-Quran untuk dalam urusan sujud itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kebolehannya. Kemudian berdoa misalnya setelah tahiyat dan membaca salawat sebelum salam. Ini juga tempat dianjurkan untuk banyak berdoa. Yang jelas berdoa di dalam sholat itu lebih utama daripada berdoa di luar sholat. Karena di dalam sholat seorang hamba sedang bermunajat kepada Allah. Ini ada pembahasan tersendiri. Jadi saya cuma ingin isyaratkan kiat yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang pertama dan utama harus berdoa? Sudah kita bahas tadi. Semua kebaikan itu di tangan Allah. Sebagai orang yang tidak punya, miskin, penuh dengan kelemahan, seperti kita makhluk yang lemah, cara untuk bisa meminta kebaik untuk mendapatkan kebaikan minta kepada yang punya yang maha kuasa atas segala sesuatu yang maha kaya yang maha sempurna makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala disifati oleh para ulama sebagai miftahu kulli khairin Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan inna du'a huwa miftahu kulli khairin Doa itu adalah kunci yang membuka segala kebaikan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang merendahkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang mengakui kemahakayaannya, kemahakuasaannya, kemahasempurnaannya dengan dia merendahkan diri waktu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang aku, tentang Allah, Fa ini qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku itu maha dekat. Maha dekat yang sesuai dengan kebesaran dan ketinggiannya. Tidak sama dengan dekatnya makhluk. Ujibu da'wata da'i idadaan, da'an, aku akan menjawab, mengabulkan permohonannya orang-orang yang memohon kepadaku kalau dia berdoa kepadaku. Makanya orang-orang yang soleh ketika dipuji dalam Al-Quran selalu Allah sertakan sifat mereka itu banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Hamba itu semakin soleh, maka dia akan semakin merendahkan dirinya dengan dia menyadari semua kebaikan yang dilakukannya semata-mata karena taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena kemampuan dirinya sendiri. Inilah doa yang sebenarnya dia berhubungan langsung dengan kemuliaan utama yang ada pada diri seorang hamba yaitu al-ubudiyah, penghambaan diri yang sesungguhnya kepada Allah. Kenapa? Di dalam doa hamba itu akan merendahkan diri, menunjukkan rasa butuh dan tergantung, bertawakal kepada Allah dengan sempurna, dan semua sifat-sifat yang menunjukkan sempurnanya penghambaan diri kita. Di sini rahasia yang perlu kita perhatikan. Para ulama menyebutkan surat Al-Fatihah itu adalah intinya Al-Qur'an. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukil ucapan salah seorang ulama yang mengatakan seperti ini. al fatihah itu sirrul Qur'an. Surat Al-Fatihah adalah inti kandungan dari Al-Qur'an. Wasirruha dan inti kandungan dari surat Al-Fatihah adalah kalimat apa? Ia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada mula kami menyembah ya Allah dan hanya kepada mula kami memohon memohon pertolongan. Inti kandungan ini terdapat dalam doa. Jadi luar biasa kedudukan doa. Sangat agung kedudukannya, ya. Yang ini kalau kita baca keterangan para ulama, doa itu disebut sebagai ibadah yang sangat tinggi keutamaannya sangat besar kemuliaannya dan itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas semua kebaikan kunci untuk membukanya adalah berdoa dengan sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan rasa butuh dan merendahkan diri di hadapannya. Kemudian kiat yang kedua. Belajar petunjuk Allah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sesuatu sebab yang lebih besar dalam meningkatkan keimanan dan menjaga keimanan melebihi belajar ilmu yang bersumber dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ketika menyebutkan sifatnya orang-orang yang beriman bagaimana? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah bergetar karena takut hati mereka. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka merenungkan maknanya, menghayati isinya, itu akan menambah keimanan mereka. Makanya belajar petunjuk Allah, belajar Al-Quran, belajar sunnah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ini merupakan sebab utama yang menambah dan menyuburkan keimanan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensifati dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ibaratnya seperti hujan yang baik yang diturunkan ke muka bumi. Inna matalama ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi tali ghaithin asaba ardon. Sesungguhnya perumpamaan dari ilmu dan petunjuk yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan ke muka bumi. Coba lihat hujan. Ketika turun itu memberikan kehidupan, merubah tanah yang tandus menjadi subur, mengairi sungai, ladang, mengairi danau, dan semua tempat-tempat yang menampung air tersebut. Kemudian manfaatnya untuk kehidupan bagi semua makhluk hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perumpamaan yang sangat indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan perumpamaan wahyu seperti hujan yang baik. Makanya orang yang hatinya selalu di sirami dengan wahyu, itu keadaannya seperti tanah yang tandus disirami dengan hujan. Kalau kita ingin semangat dalam kebaikan, selalu sirami hati dengan wahyu. Akan tumbuh kebaikan, akan tumbuh semangat untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Bahkan bukan cuma itu. Penyakit hati, penyakit hati itu mengotori hati sehingga menjadikan hati dipenuhi dengan kotoran, makanya iman itu masuk kalau belum dibersihkan. Hati itu diperumpamakan oleh para ulama seperti wadah bejana. Bejana itu kalau ingin diisi dengan yang baik-baik kotorannya harus disingkirkan dulu. Al-qulubu awiyatun dalam sebuah atar yang sahih, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Al-qulubu awiyatun fa khairuha awaha." Hati itu seperti wadah. Dan sebaik-baik wadah adalah yang paling luas daya tampungnya. Iman itu akan masuk kalau hatinya kosong dari hal-hal yang buruk. Tapi kalau hatinya dipenuhi dengan kotoran, dipenuhi dengan syubhat, dipenuhi dengan syahwat, iman sulit masuk. Makanya perlu dibersihkan. Nah, yang membersihkan kotoran-kotoran penyakit hati dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah wahyu yang diturunkannya ke muka bumi. Sampai-sampai ketika dalam surat ar radu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsi hujan, ini merupakan perumpamaan yang sangat tinggi yang intinya hujan itu ketika turun ke lembah dia akan membersihkan kotoran-kotoran yang tadi ada di dasar sungai. Seperti itu perumpamaan wahyu. Ketika membersihkan kotoran-kotoran penyakit hati sehingga kebaikan-kebaikan, kesempurnaan iman, semangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah tumbuh dalam hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Ini keutamaan mempelajari Al-Qur'an, memahaminya dengan benar sehingga memudahkan kita merenungkan merenungkan isinya. Makanya tidak mungkin mendapatkan kebaikan mengusahakan peningkatan iman orang yang jauh dari majelis-majelis ilmu tidak mungkin. Mustahil. Ini adalah makna yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Karena orang yang paham urusan agama, dia bisa memperbaiki kekurangan dalam imannya, kesalahan dalam ibadahnya, kesalahan dalam ikhlasnya, dalam tauhidnya, dalam semua kebaikan-kebaikan agamanya. Coba lihat, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, dijadikan dia faham agama. Imam Ibn Raja, Ibnu Hajar, Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya menyebutkan bahwa mafhumul muhalafah pemahaman kebalikan dari hadis ini berarti apa? Orang yang tidak paham agama, Allah tidak akan menghendaki kebaikan pada dirinya. Itu mafhum mukhalafah dari hadis ini. Orang yang tidak belajar agama berarti dia tidak dikehendaki kebaikan pada dirinya. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah kita bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan kemauan untuk belajar untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, merenungkan isinya minimal baca terjemahannya. Mau membaca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belajar tentang tata cara sholat beliau bagaimana, bagaimana puasa beliau, umrohnya beliau, zakatnya beliau dan yang lainnya yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ini merupakan tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada diri seorang hambanya. Dan ini merupakan sebaik-sebaik sebab yang kita usahakan dalam hidup kita dalam rangka meningkatkan dan menyempurnakan keimanan kita. Kemudian sebab berikutnya. Di antara sebab yang utama adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ini penting. Karena setiap manusia itu kecenderungan jiwanya suka meniru orang yang selalu dekat dengan dirinya. Setiap manusia itu suka mencari idola. Maka siapa yang selalu dekat dengannya itu yang akan diikutinya. Ini sudah kecenderungan manusia. Tidak ada seorang pun yang lepas dari kecenderungan ini. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Al arwahu junudun mujannadah, fama minha talafa wa ma tanakara Jiwa-jiwa manusia itu suka berkumpul, suka meniru. Yang saling dekat dia akan ikuti. Adapun yang saling jauh berbeda dia akan cenderung menjauhi. Makanya orang yang dekat dengan orang-orang yang soleh mesti dia akan terpengaruh dengan kebaikan tersebut. Sebagaimana naudzubillah min orang yang selalu bergaul dengan orang-orang yang buruk, maka mesti dia akan terpengaruh dengan keburukan mereka dan itu mesti terjadi. Tentu saja kecuali tujuannya untuk mendakwai dengan tetap dia menjaga jarak agar tidak terpengaruh dengan keburukan mereka. Sekarang pertanyaannya, di mana kita dapatkan kumpulan pergaulan yang baik? Kira-kira yang paling mudah untuk kita pikirkan dengan logika kita tempat orang yang paling banyak berkumpul orang-orang yang baik kira-kira di mana? Jelas di masjid. Di majelis taklim. Teman-teman atau orang-orang yang hadir untuk kebaikan. Mereka lah orang-orang yang paling diharapkan untuk bisa memberikan pengaruh kebaikan kepada kita. Di sini ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang penting untuk kita renungkan maknanya karena berhubungan dengan sumber kebaikan yang terkadang tidak muncul dalam diri kita tapi karena pengaruh pergaulan muncul dalam diri kita. Kita pernah dengar hadis yang sudah ada nih. Miftahul khair, kunci pembuka kebaikan, hadis Hasan riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghalikul lishar. Ya. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang merupakan sebab pembuka pintu-pintu kebaikan sekaligus penutup pintu-pintu keburukan. Barakallahu fikum karena sudah waktu eh, terpaksa mungkin tanya jawabnya kita adakan setelah sholat ya bagi yang ingin ya, tetap ikut maka dipersilakan. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat karena sudah waktu maka kita uh, azan dan melaksanakan sholat isya insyaallah saya cukupkan sementara sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin